Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyan, yakni Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah dari para imam-imam Ahlus Sunnah di antaranya Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Maka disebut Ar-Raziyan. Yang dua-duanya dari daerah yang namanya Rai. Nisbah kepada Rai adalah Razi. Ditahqiq dan disyarah oleh Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Dan terakhir kita bahas, mudah-mudahan masih ingat, adalah akidah sunnah terhadap para sahabat bahwa mereka ahlu sunnah wal jamaah memuliakan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, menghormati mereka, meninggikan mereka, mendoakan mereka dengan keridoan radhiyallahu taala anhum. Sedangkan apa yang terjadi dari fitnah-fitnah yang terjadi tengah mereka sebagai manusia maka kita ahlu sunnah wal jamaah berprinsip untuk tidak masuk di dalam fitnah. Tidak perlu dan tidak pantas untuk menghakimi. Yang ini yang benar, yang ini yang salah, yang ini yang zalim, yang ini yang terzalimi. Siapa kita? Kita doakan dengan kalimat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Semoga Allah meridai mereka Dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi Hafizahullah bahwa dalam fitnah Siffin, fitnah Jamal dan beberapa fitnah-fitnah yang terjadi di masa para sahabat. Jangan dikira seluruh para sahabat terlibat. Tidak. Bahkan disebutkan ada sekelompok kecil dari sahabat bersama Ali, sekelompok kecil para sahabat bersama Muawiyah dan yang terbanyak sampai Syekh Rabi menyebutkannya tiga kali wal akthar wal akthar wal akthar yang terbanyak dari para sahabat yang terbanyak dan yang terbanyak adalah mereka yang tidak ikut-ikutan tidak pro sana tidak pro sini mereka dalam keadaan tawakuf bahkan sebagian mereka lari ke gunung-gunung sebagian mereka menyatakan aku takut turun adab aku tidak ikut-ikutan Sampai sudah pernah kita sampaikan ucapan-ucapan para sahabat. Di antaranya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat. Mengatakan masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah engkau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? masih terngiang di telingaku. Maka aku tidak mengulangi apa yang pernah Rasulullah SAW marah kepada aku ketika aku membunuh seorang kafir. Ketika akan dibunuh dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku menganggap dia hanya takut dengan pedangku. Maka aku tebas dia. Rasulullah marah besar. Dan menyatakan akataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Sampai kata beliau, maka ternyata marahnya Rasulullah SAW berfaedah hari ini. Apakah aku akan membunuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Adapun dua sahabat yang mulia, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma masing-masing punya istihad dan sudah pernah kita sampaikan. Maka ini hanya meringkas saja bahwa yang satu beristihad bahwa kalau sudah dibaiat seorang khalifah maka sah dan tidak bisa diputuskan apapun kecuali setelah mereka mau bayat. Maka Ali menuntut mereka Muawiyah dan para sahabatnya untuk bayat. Muawiyah pun punya istihad, membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala wa man qutila madluman faqad ja'alallahu liwalihi sultanan Siapa yang terbunuh dari keluarganya, kerabatnya dengan zalim, maka kerabatnya, saudaranya berhak untuk menuntut qisas. Sedangkan yang dimaksud adalah terbunuhnya Utsman ibn Affan. Kata Muawiyah selesaikan dulu urusan terbunuhnya Uthman ibn Affan. Itu kerabatku, kabilahku, dari sukuku. Siapa pembunuhnya harus dikisas. Baru aku mau bayar. Ala kulli hal, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, Man idajtahadal hakimu fa'asab فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. siapa dari seorang hakim memutuskan dengan istihadnya kemudian tepat maka mendapatkan dua pahala kalau dia beristihad kemudian salah maka dia mendapatkan satu pahala artinya para sahabat dari kedua belah pihak yang bertikai yang satu mendapatkan satu pahala yang satu mendapatkan dua pahala beredar antara pahala dengan pahala sehingga tidak perlu kita mencerca mereka dengan ijtihad mereka. Nggak perlu kita untuk menyalahkan si fulan dan si alan radhiyallahu taala anhum. Mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas dan jelas dalam Al-Qur'an. Allah sudah menyatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridho pada mereka orang beriman itu yang berbayat di bawah pohon. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna Mungkin ada yang berkata, tapi kan Muawiyah tidak ikut dalam Bayatul Ridwan. Karena Islamnya belakangan. Dengarkan. Ucapan yang berikutnya. Allah katakan la yastawi minkum tidak sama di antara kalian yang berinfak dan berjihad sebelum fathu, sebelum Hudaybiyah dengan yang berinfak dan berjihad setelah fathu, setelah Hudaybiyah. Memang tidak sama keutamaannya. Tetapi apa kata Allah di akhirnya? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masingnya kami janjikan al-husna. Jannah. Surga. Kami janjikan pada mereka surga. Apakah yang masuk Islam duluan atau masuk Islam belakangan? Barakallahu fiikum. Dengan ini semua terkena. Apakah Ali dan para sahabatnya atau Muawiyah dan para sahabat yang lain? Apalagi mereka-mereka yang dikatakan oleh para ulama bahwa sikap yang paling dekat, yang paling baik di antara tiga adalah yang tidak ikut dalam perang tersebut. Tidak ikut dalam fitnah, Ikhwanifidina azakumullah. Dibawakan pula jumlahnya oleh Syekh Rabi'. Alladzina syaraku fil qitali ma yazidu anit thalathin. Yang ikut bertikai dan ikut berperang dalam fitnah tidak lebih dari 30 orang. Jumlah sahabat berapa? Ketika Fathu Mekah, pasukan yang mengepung Mekah jumlahnya sudah belasan ribu. Yang ikut tidak lebih dari 30 orang. Mungkin akan berkata, masa sedikit sekali bisa perang? Banyaknya yang bukan sahabat. Yang baru masuk Islam. Khawarij ikut. Syiah juga ikut. pemanas mana sih mereka. Siapa Syiah? Sabaiyah. Waktu itu namanya bukan Syiah. Namanya Sabaiyah. Pengikut Abdullah bin Sabah yang mengkultuskan Ali berlebih-lebihan. Karena mengutuskan Ali berlebih-lebihan sampai dikatakan seperti Nabi atau bahkan menyatakan Tuhan kami, maka mereka otomatis akan mencaci maki Muawiyah dengan sejelek-jeleknya, sehina-hinanya. Ini provokatornya. Ditambah lagi, Khawarij. Khawarij ketakutan. Karena akan ditutup kisah oleh pasukan Muawiyah dari Syam. Ini kalau berhasil tuntutan beliau, kami yang dicari. Karena kami pembunuh Utsman kata mereka. Ini pun berpura-pura menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Tidak salah alinya radhiyallahu taala anhu, tidak. Tapi dalam pasukannya mereka sembunyi. Kami membela Ali. Mereka orang ini memang begini, memang begitu. Kenapa? Takut. <laughs> Saya termasuk yang ikut-ikutan membunuh Utsman. Maka kami akan disikat oleh Muawiyah dan pengikutnya. Jadilah mereka provokator yang kedua. Sehingga runyam ramai. Adapun sahabat yang terlibat hanya. Kata Syekh Rabi Hafidhullah La yazid. Anis talasin. Tidak lebih dari 30 orang. Masih sisa 12 ribu orang. Sahabat. Yang ada di Syam. Yang ada di Yaman. Yang ada di Irak, yang ada di Kufa, yang ada di Madinah, yang ada di sekian, yang ada di Mekah tersebar di sekian kota. Jangan kemudian apa itu sahabat. Habis sahabat hanya kejadian yang terlibat di dalamnya hanya 30 orang. Dan kemudian sahabat dicaci maki seluruhnya. Ini kebodohan. Mereka tidak membaca sejarah. Mereka tidak membuka sejarah yang paling ringkas pun. Apalagi mau membaca yang lebih, lebih detail, lebih teliti. Apalagi mau mencari yang sahih. Karena banyak kisah-kisah yang tidak sahih. Riwayatnya palsu, maudhu, dusta, makdub, bikinan syiah rafidah, para pendusta. Semakin suram atau semakin samar cerita-ceritanya. Maka ringkasnya, bahwa para sahabat dalam fitnah terbagi tiga. Yang beristihad dan benar dapat pahala dua. Yang beristihad dan keliru Ghafarallahu lahum mendapatkan satu pahala karena istihadnya. Yang ketiga, para sahabat yang tidak ikut-ikutan dalam fitnah. Maka tiga para sahabat ini atau tiga golongan para sahabat semuanya adalah sahabat-sahabat yang mulia antara mereka yang tidak terlibat atau yang mendapatkan satu pahala atau yang mendapatkan dua pahala. Radiyallahu taala anhum. Juga sudah disinggung tentang al-ashrah. Berkata Imam Razi atau Imam tidak terkenal dengan Ar-Razi. Saya khawatir kalau dibaca dengan Ar-Razi akan terkesan orang yang lain. Ar-Razi yang pernah tenggelam dalam ilmu filsafat. Tidak. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Qala keduanya berkata, "Wa annal ashrah alladziina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Keutamaan yang berikutnya adalah mereka-mereka yang sepuluh yang disebut oleh Nabi SAW fil jannah di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah qala Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dari Sa'id Ibn Zaid Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Aliun fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah في الجنة وسعيد Abi زيد في الجنة wa Sa'id ibn Zaid fil jannah Dalam riwayat disebutkan hanya sembilan. Kemudian Sa'id ibn Zaid berkata, kalau kalian mau La aqulanna ashir. Kalau kau mau, aku sebutkan yang ke-10. Mereka bertanya, siapa yang ke-10? Aku. Sa'id ibn Zaid. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka mereka ini dikatakan oleh Nabi fil jannah. Ini setelah khulafah rasyidin. Maka al-ashrah. Sepuluh orang yang dijamin dengan jannah dengan namanya satu persatu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali yang termasuk juga Khulafar Rasyidin. Kemudian Talha ibn Ubaidillah, wa Zubair ibn Awam, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zaid, wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Waqala dan kedua imam ini berkata setelah berbicara sahabat, قال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Kedua imam ini mengatakan, rahimahumullah semoga Allah merahmati keduanya wa Hatim Ar-Razi dan Abu Zurah Ar-Razi rahimahumullah keduanya berkata wa anna Allah azza wa jal dan bahwasanya Allah azza wa jal ala arshihi di atas arsnya bainun min khalqih terpisah dari makhluk-makhluknya sebagaimana disifatkan oleh dirinya sendiri di dalam kitabnya dan juga melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila kaif tanpa pertanyaan kayak apa ahata bi kulli syai'in ilma Allah lah yang meliputi segala sesuatu ilmunya laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berpindah beliau dari akidah ahlu sunnah tentang masalah para sahabat. Sekarang akidah ahlu sunnah dalam mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ahlu sunnah mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan hujjah. Yang disebutkan di sini dua. Qala kama wasafa bihi nafsah. Ini dalil pertama. Sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengannya. Berarti dari Al-Quran. Yang kedua, wa ala lisani rasulih dan melalui lisan rasulnya. Berarti dari hadis-hadis yang sahih. Tidak ada sumber lain untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib. Allah lah satu-satunya yang mengetahui yang gaib dan orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan berita-berita gaib tersebut. Itu pun bukan seluruhnya. Yang diberitahu oleh Allah, dia tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sumber pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah Quran wa sunnah. Dalam hadis sahihah. Dan hadis-hadis yang sahih. Kalau yang baif tidak bisa jadi hujjah. Karena biasanya dari orang yang pendusta atau orang yang ngawur dalam berbicara atau orang yang hafalannya nggak kuat sehingga salah-salah makanya nggak jadi hujah. Yang jadi hujah adalah riwayat yang sanadnya sahih, yang sanadnya sahih. Benar-benar dari Rasulullah SAW dengan silsilah para rawi-rawi yang siqah terpercaya, yang jujur, yang lurus akidahnya, Barakallahu fikum. Dan hafalannya kuat. Maka inilah sumber pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Adapun selain itu fawasawisus syayatin. Adapun selain Quran wa sunnah yang menyelisihi kitab wa sunnah maka itu adalah waswasah. Bisikan-bisikan syaitan. Ikhwani fiddina azakumullah adapun aqwal ulama dari sahabat dari tabi'in dari tabi'it tabi'in dari imam-imam ahlu sunnah maka itu semua tidak menentang Quran dan sunnah tetapi mengambil dari kitab wa sunnah sehingga tidak bertentangan dengan Quran wa sunnah adapun yang menyelisihi kitab wa sunnah wasawisu syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Yang pertama dibahas adalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala di atas arusnya. Maka dikatakan bahwa kami meyakini Allah azza wa jal ala arshihi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi di atas arusnya bainun min khalqih di atas arusnya berarti bukan bukan di sini, bukan di bawah, tapi di atas. Dikatakan ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, berarti tidak menyatu. Tidak seperti yang dikatakan oleh wahdatul wujud, aliran manunggaling Gusti Kaulo. Aliran yang menyatakan aku bersatu dengan Allah, tidak. Kata Imam Razi, atau Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurah Ar-Razi yaqulan keduanya berkata bainun min khalqih terpisah dari makhluknya hadhil qadiyah azimah ini permasalahan besar permasalahan akidah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahkan a'zam usuli ahli sunnah bahkan sebesar-besar prinsip ahli sunnah adalah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan bahwasanya Allah sesuai dengan apa yang Allah gambarkan dirinya sendiri di dalam kitabnya. Dan sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka semua yang ada dalam Quran, semua yang ada dalam hadis yang sahih, ahli sunnah menyatakan wajib kita mengimaninya. Wajib menetapkan sebagai sifat Allah dan nama-nama Allah dan kita wajib menerimanya, tidak menolaknya. Tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Tanpa mempermisalkan. Kayak ini, kayak itu tidak boleh. Tanpa bertanya kayak apa, seperti apa. Tidak boleh. Wala ta'til dan jangan menolak. Tidak boleh. Yang berikutnya, at-ta'wil dan jangan menyelewengkan maknanya. Wala nukayyif kama kayyafal musyabbihah. Dibahas satu persatu. Yang tidak boleh tadi. Pertama takif. Kita tidak mempertanyakan kayak apa seperti mereka-mereka para musyabbih. Kayak apa sih? Kayak gini? Apa kayak gitu? Berarti mau menyamakan dengan makhluk. Tidak kayak apa-apa. Laisa kamitslihi syai' Allah tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak bisa dikatakan kayak apa. Nggak bisa ditanya seperti apa. Nggak bisa. Karena memang tidak seperti apapun yang ada dari makhluk-makhluk ini. Barakallahu fikum. Ini akidah yang harus dipegang kuat-kuat. Karena ketika ada syubhat, kita harus bisa menjawab dengan ilmu ini. Bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Apakah seperti ini tidak serupa dengan apapun? Atau mungkin seperti itu tidak serupa dengan apapun? Pokoknya Allah menyatakan dalam Quran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selesai. Tapi tidak seperti makhluk. Kala, Jangan seperti para musyabih yang berkata, istiwaun kastiwai, wa nuzulun kanuzuli, wa maji'un kamaji'i, ini para musyabbiha. Aliran sesat yang menyelisihi akidah ahli sunnah ini dalam masalah asma dan sifat adalah musyabbiha. Aliran musyabbiha adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu alal arsi istawa, Ar-Rahman di atas arsnya beristiwa. Kata mereka, istiwanya Allah seperti istiwanya aku. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih bahkan mutawatir yanzilullah tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir kata mereka turunnya ya seperti turunnya saya astagfirullah ini musyabbiha ketika dikatakan yadullah fauqa aidihim tangan Allah seperti atau tangan Allah di atas tangan mereka mereka katakan lagi tangan Allah ya seperti tangan saya Na'udzubillah min dzalik. Haulai ahlul dalal. Mereka kelompok sesat. Al-Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, mengimani bahwa Allah di atas arusnya maha tinggi. Mereka beriman. Beriman pula bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Tetapi turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk apapun. Tingginya Allah di atas arusnya tidak sama dengan apapun. Tidak sama dengan raja di atas singgasananya. sananya tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tidak sama dengan apapun di atas apapun. Karena Allah bukan makhluk. Tidak sama dengan makhluk apapun. Dalilnya laisa kamislihi syai. Ikhwani fiddina azakumullah. Yang kedua, lawannya. Wa qabalahum ghulatul mu'attilah. Aliran yang sesat tapi kesesatannya bertentangan dengan yang tadi. Tadi menerima disamakan dengan makhluk. Yang kedua golongan penolak. Yaitu mu'attilah. Golongan para penolak. Golongan para penolak ini disebut dengan mu'attilah. Yaitu gulatun nufah. Yang tidak mau percaya kalau Allah punya sifat. Tidak mau percaya bahwa Allah punya sifat. Sehingga mereka membuang seluruh yang namanya sifat. Walaupun ada di Quran. Walaupun ada di sunnah Walaupun ada dalam dalil-dalil, hujah-hujah, mereka tidak peduli. Pokoknya Allah tidak mungkin punya sifat. Ini mengerikan sekali. Yang paling ekstrimnya aliran Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Sofwan. Kata dia Allah tidak besar. Tapi juga tidak kecil. Karena kalau dikatakan besar berarti punya sifat. Kalau dikatakan kecil, nggak mungkin masa Allah kecil. Allah tidak besar tapi tidak kecil. Allah tidak melihat tapi tidak buta. Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Ini akidah yang aneh, yang sesat. Menolak semua sifat karena prinsip mereka Allah tidak punya sifat apapun. Kata orang belum ulama, orang awamnya ahli sunnah. Mengatakan kalau tidak punya sifat, ya berarti nggak ada. Kalau nggak punya sifat, berarti nggak ada. Aku lihat satu makhluk Kayak apa makhluknya? Atau apa sifat-sifatnya? Pokoknya tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Adakah makhluk itu? Yang enggak ada. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Tetapi punya sifat. Tetapi tidak sama dengan sifat makhluk. Itu bedanya. Yang tadi mengatakan tidak punya sifat. Ahli sunnah menyatakan punya sifat. Tapi tidak seperti makhluk. Kita lihat tiga golongan ini. Golongan pertama punya sifat seperti sifat makhluk. Ini musyabbiha. Golongan yang kedua tidak punya sifat sama sekali. Yang ini ahli sunnah yang tengah-tengah. Punya sifat tetapi tidak seperti sifat makhluk. Kata para ulama, mereka yang menyatakan Allah tidak punya sifat ya'budunal adam dan mereka menyatakan sifatnya sama dengan sifat makhluk, buduna sanam. Orang yang mengatakan Allah itu tidak punya sifat sama sekali, berarti mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Sedangkan yang menyatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, penyembah berhala. Tangannya kayak tangan orang. Matanya kayak mata orang. Ya berhala namanya. buduna sanam. Ikhwani fiddin azakumullah ahli sunnah tengah-tengah di antara keduanya. Nu'min bi sifatillah. Kami beriman dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran wa sunnah. Wala numathil wala nushabbih. Tetapi tidak menyamakan dengan makhluk. Tidak menyerupakan dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai'un. Wahuwa sami'ul basir. Aliran penolak-penolak sifat ini diantaranya Jahmiyah pengikut Jahm bin Sofwan. Pernah majlisnya dihadiri oleh seorang badui duduk mendengarkan. Ketika orang ini berbicara aneh begitu, orang badu ini biasanya awam, bengong dia. Lakot Jun najam. Badu ini biasanya gaya bahasanya bagus dan pandai bikin syair. Langsung keluar syairnya. Lakot Jun najam. Ijusami ilahahu. Sungguh telah gila jaham. Ketika menyamak mengatakan Tuhannya. Dia sami tapi tidak punya pendengaran dia alim tapi tidak punya ilmu, dia begini ya akhirnya kata dia ya jaham, maukah aku katakan bahwa bapakmu besar tapi tidak punya kebesaran, bapakmu ganteng tapi nggak punya kegantengan, bapakmu pinter tapi nggak punya ilmu. Namanya diambil, sifatnya dibuang. Itu Jaham bin Safwan. Jadi namanya dipakai as-sami' tapi nggak punya sama. Sami'un bila sam'in, basirun bila basar. Maukah aku katakan bapakmu seperti itu? Apalagi Allah yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih sempurna. Gak pantas kamu katakan seperti itu. Ditinggal majelisnya. Badui ini meninggalkan majelisnya diikuti oleh separuh lebih dari pengikutnya. Lebih pintar dari Jaham bin Sofwan. Lebih cerdas daripada Jaham bin Sofwan. Yang agak-agak ringan tapi sama bahayanya adalah Mu'tazilah. Tidak menolak seperti Jaham bin Sofwan terang-terangan mereka menerima sifat Allah tetapi ditakwilkan maknanya kepada makna lain. Mungkin maksudnya bukan begitu, maksudnya begini. Selain Selainkan maknanya. Ini yang disebut dengan ta'til, penolakan sifat tetapi dengan takwil. Penolakan sifat dengan tahrif. Allah SWT wa menyebutkan bahwa tahrif itu adalah perbuatan Yahudi Yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mengganti, menambahi, mengurangi. Itu namanya tahrif. Dan Allah katakan itu adalah sifat Yahudi. Wa muslimin, janganlah kita meniru sifatnya Yahudi. Yang Allah katakan mereka lemparkan kitabnya wara al-duhurihim, ka'annahum la ya'lamun. Dan sebut pula mereka ini yuharrifun al-kalima an mawadihi. Mereka ganti istilahnya. Istawa mereka ganti bukan istawa tetapi istaula ditambah satu lam. Sangat jauh berbeda. Istawa itu dari salaf, dari para sahabat maknanya tinggi, ulu walirtifa di atas, su'ud naik, istaqarra menetap. Ini makna-makna dari salaf, makna istawa. Enggak ada makna istaula yang artinya menguasai. Bagaimana kita akan tafsirkan ayat Allah thumma ala 'alal 'arsy. Kemudian istawa 'alal 'arsy. Taib, kalau diterjemahkan dengan menguasai, berarti maknanya kemudian menguasai. Pertanyaannya, sebelumnya nggak menguasai. Salah. Ya. Tafsirnya akan rancu. Kalau ditafsirkan istaula. Tapi kalau dikatakan istawa, kemudian Allah istawa, yakni di atas atau naik ke atas arus atau meninggi di atas arus, maka ini sangat wajar. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arusnya. Cocok. Tetapi kalau kalimat summa stawa diganti summa staula, kemudian Allah menguasai, lo tadinya nggak menguasai. Akan rancu tafsirnya. Barakallahu fikum. Sehingga para salafus saleh dari para sahabat dan tabi'in gak ada sama mereka satu keberatan untuk menerima bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas bumi ini ada langit, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit sampai tujuh lapis langit. Di atas tujuh lapis langit ada arus Allah Subhanahu wa taala dan di atas arus Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Baik. Mereka yang bahkan tokohnya Asy'ariyah mengatakan sendiri di mulutnya, sungguh demi Allah, Aku berupaya untuk membela madhabku dengan berbagai macam alasan-alasan. Cuma satu yang aku nggak bisa. Perasaanku sendiri. Fitrahku sendiri. Setiap aku berkata ya Allah, aku selalu menengada. Kalau Allah di sini nggak perlu aku menengada ke atas. Aku begini saja. Tidak ada. Otomatis fitrahku bertentangan dengan keyakinan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sepantasnya Maha Tinggi. Ikhwani fillah azakumullah, berapa dalil dalam Quran yang menyebutkan kalimat Ali, sifat Allah a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang Maha Tinggi. Kalau tinggi di mana sih? Ya di atas. Kok di bawah namanya tidak tinggi? Demikian pula ada kalimat yang Wa huwal aliyul azim. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Berapa? Silahkan pakai komputermu. Klik kalimat Ali dan Allah. Ada berapa? Banyak sekali. Allah maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi. Uluwul qahri. Wa uluwul qadri. Wa uluwul dad Maknanya lengkap. Yani ketinggian dari tiga sisinya tinggi kekuasaannya, tinggi kemampuannya, dan juga tinggi zatnya, tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ikhwanifiddina azakumullah itu baru satu macam dalil. Bukan satu dalil. Satu macam dalil. Mengapa saya katakan satu macam? Karena kalimat Ali-Ali itu sekian banyak dalil. Dalam Quran dan Sunnah. Tapi baru satu jenis saja. Jenis kedua, silakan lihat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semua naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah dikatakan naik. Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Naik malaikat-malaikat dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Kalau bukan di atas berarti tidak perlu naik. Barakallahu fikum. Ta'ruju artinya naik. Demikian pula amalun saleh yarfa'uh. Amalan saleh diangkat kepada Allah. Kalau diangkat kemana? Ya ke atas juga. Itu baru jenis kedua. Sekali lagi saya katakan jenis karena dalam makna naiknya saja sudah banyak lagi. Puluhan dalil lagi dari Quran dan Sunnah. Jenis yang ketiga. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi disebutkan dengan dalil yang bentuknya Allah di atas aras. Ada berapa? Ada tujuh. Thumma stawa alal ars. Ar-Rahmanu alal arsi stawa. Nah, tujuh ayat menyebutkan bahwa Allah di atas arsy. Di mana arsy? Di atas fauqa sab'i samawat, di atas tujuh lapis langit, di atasnya ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti di mana? Di atas juga. Dan masih ada lagi bentuk-bentuk dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya dari sekian macam. Maka tidaklah menentang akidah ahlu sunnah ini. Yang demikian jelas dan tegasnya. Kecuali mukabir. Mukabir itu orang yang sombong. Yang tidak mau menerima kebenaran. Sudah kadung ucapkan salah. nggak mau rujuk. Hanya itu. Ada pun orang yang saya tidak paham, tidak jelas, sudah sering dijelaskan dan ayatnya terlalu banyak. Sangat-sangat banyaknya. Sedangkan kebalikannya Gambaran-gambaran yang seakan-akan Allah itu dekat, sedikit, dan semuanya tidak berbicara bahwa Allah di sini. Allah di atas arusnya tetap dekat. Jangan dihitung dengan hitungan kita. Hitung dengan hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hitungan kita jangankan arus Allah. Langit yang terdekat saja menurut kita sangat jauh. Berapa tahun cahaya untuk kita sampai ke sana. Ya iya. Kalau diukur dengan ukuran kita. Tapi bagi Allah semua dekat. Maka ketika Allah mengatakan pada kalian, "Ud'uni astajib lakum," doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah katakan dengan berita kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan ini qaribun ujibu da'wat da'i Ida da'ani fastajibu li wal yu'minu bi. Kalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa. Apa maknanya dekat? Bagi Allah semua dekat. Ucapanmu yang berbisik Allah dengar. Allah kabulkan. Tidak mungkin antara dalil dengan dalil bertentangan. Dalil yang tadi sekian banyaknya Allah maha tinggi di atas arusnya. Nggak mungkin bertentangan dengan dalil yang menyatakan Allah dekat. Nggak mungkin bertentangan. Pasti maknanya dekat itu adalah Allah bagi Allah dekat. Bagi Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba. Mereka melihatnya, kata Allah, jauh. Tapi kami melihatnya dekat. Berbeda. Kita terbatas pendengarannya, terbatas penglihatannya, terbatas kemampuannya, terbatas tenaganya. Sehingga kita harus begini, harus begitu, jauh sekali. Jangankan ke langit yang tertinggi yang separuhnya saja kita nggak mampu. Bahkan naik ke gunung saja kita nggak mampu. Atau mendengar siapa yang berbicara di gunung nggak kedengaran. Wah jauh sekali bagaimana mau dengar menurutmu. Tapi Allah sami'un, alimun, mujibud da'awat. Maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa dimanapun kamu berada. Suaramu keras ataupun pelan. Allah maha mendengar. Maka bagi Allah semuanya dekat. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Allah di atas arasnya dan Allah dekat. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan Allah dekat maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Mengabulkan doa, mengawasi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Mu'tazilah. <coughs> Ankaru al-sifat al-ilm wal-qudrah. Wal-iradah wal والمجيء wa ma syabaha dzalik wa athbatu lillahi asma biduni ma'anin falahiqu bisadatihimul jahmiyah Mu'tazilah ini model Jahmiyah tapi masih banci. Maka dikatakan bahwa Mu'tazilah ini muhannasi al-Jahmiyah. Mereka ini para muhannas Mu'tazilah atau dikatakan Jahmiyah banci. Mengapa? tidak terang-terangan menolak, tetapi dengan takwil-takwil batil. Saya terima istawa, tapi maknanya bukan istawa. Saya terima tangan Allah di atas makhluk, tapi tangan Allah maknanya bukan tangan. Alasan apa wahai Mu'tazilah? Kamu menolak makna tersebut. Ya masa Allah punya tangan kayak kita? Yang bilang kayak kamu siapa? Quran tidak bilang begitu. Hadis tidak bilang begitu. Berarti pikiran kamu sendiri. Bahwa kami ahlu sunnah menyatakan Allah punya tangan tidak seperti tangan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala melihat tidak seperti melihatnya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar tidak seperti mendengarnya makhluk. Ila akhirnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Sehingga kita menerima makna-makna yang terkandung dalam lafat-lafat Quran wa sunnah dengan tetap pada prinsip Allah tidak sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan sakurika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.